Yaitu ketika Syekh Rabi menjelaskan ucapan imaman Ar-Razian yaitu Imam Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi. Semoga Allah merahmati keduanya. Wal haudu yudadu anhu unasun yunkiruna al-hawda min ahlil bid'ah man yunkiru haud dan termasuk telaga haud yang dihalau dihalangi dari telaga haud juga termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang mengingkari telaga haud sendiri yaitu dari ahli dalal dari orang-orang yang menyimpang yang memang mengingkari keberadaan telaga haud فهؤلاء مما يذاد عنه وأهل البدع والمرتدون كلهم يذادون عن الحوض dan mereka dihalau dari telaga haud demikian pula ahlul bidah yang membuat ajaran-ajaran baru yang menyimpang dari ajaran sunnah dan juga al-murtaddun orang-orang yang keluar dari Islam kulluhum yudadun mereka semua dihalau dari telaga haud wa yashrab minhul mu'minun yang akan masuk ke dalamnya hanya orang-orang beriman yang beriman pada Allah dan Rasulnya man syariba minhu syurbatan la yadhma ba'daha abada dan siapa yang meminumnya maka dia tidak akan haus selama-lamanya wal haudu fihi ahaditsu katsira sedangkan telaga haud banyak hadis-hadisnya bahkan mencapai hadat tawatur, mencapai batas mutawatir. Minha diantaranya adalah hadis ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Wasallam duduk-duduk bersama para sahabatnya. Tiba-tiba Rasulullah SAW tersenyum dan kemudian mereka bertanya, Ma abhakaka? Apa yang membuat engkau tersenyum? Kalau unzila alayya ayah telah diturunkan kepada kami ayat Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar Sungguh kami telah memberimu al-kautsar maka salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah sesungguhnya yang membenci kamulah orang-orang yang terputus yang terputus dari rahmat Qala Dikatakan al khairil katsir. Al kausar adalah kebaikan yang sangat banyak. Wa al khairil katsir hadzal haud dan termasuk kebaikan yang banyak adalah telaga haud ini alladhi a'tahu Allah li nabiyyina sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang Allah berikan kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Waqad warada ba'd riwayat dan telah disebutkan beberapa riwayat anna likulli nabiyyin haud bahwa setiap nabi memiliki telaga masing-masing. Wa huwa hasanun yahtamilu sahhah. Hadis ini hasan bahkan memungkinkan untuk naik derajatnya menjadi sahih. Disebutkan dalam lafaz yang lain, hadis tadi Rasulullah SAW bertanya pada para sahabatnya, "Atadruna mal kautsar?" Tahukah kalian apa itu al kawthar Para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi menyatakan fa'innahu nahrun wa'adanihi rabbi. Sesungguhnya itu adalah sungai yang Allah janjikan untukku. Alaihi khairun kathir. Yang padanya ada kebaikan yang sangat banyak huwa haudun taridu alaihi ummati yaitu telaga yang umatku akan memasukinya nanti yaumul qiyamah aniyatuhu adadun nujum yang bejana-bejananya sejumlah bintang-bintang di langit fayuhtalajul abdu bihim tiba-tiba ada seorang hamba yang dihalau dihalangi dari telaga haud Faakulu maka ku katakan rabbi innahu min ummati Wahai Rabbku, dia termasuk umatku. Maka dijawab, Ma tadri ma ahdasat ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang diada-adakan olehnya sepeninggalmu. Ikhwani fiddin azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggambarkan tentang telaga Haud dari sungai Al-Kautsar yang dalam keadaan jumlah bejana-bejananya seperti bintang-bintang di langit dan kemudian ketika ada yang dihalau dari umatnya Nabi kenal mereka bahwa mereka ummati ya Rabb innahum ummati mereka umatku dari ciri-ciri mereka ghurran muhajjalin min atharil wudu yaitu wajah mereka putih tangan kaki mereka putih karena bekas wudu tetapi ketika Nabi mengatakan innahum ummati, mereka menjawab para malaikat-malaikat tadi dengan perintah Allah, innaka la tadrid la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan riwayat ini berarti ada mereka-mereka yang terhalau karena ma ahdatsu, karena apa yang mereka ada-adakan dari perkara yang tidak sama sekali diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu bid'atun muhdasah, ajaran baru, ajaran yang sesat, ajaran yang menyimpang. Namanya Islam, ternyata ajarannya bukan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nasallahu taala an yaj'alana min waridi haudi Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk orang-orang yang masuk dalam telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam asyaribina minhu syurba yang ikut meminum di dalamnya dengan minuman yang hanian dengan tentram la tadma ba'dahu abada la nadma ba'dahu abada dan kita nggak akan haus lama-lamanya ikhwani fillah azakumullah di antara hadis yang disebutkan adalah inna li kulli nabiyyin haudan Sesungguhnya setiap nabi memiliki telaga. Wa innahum yatabahauna ayyuhum aksar waridah dan mereka saling membanggakan jumlah yang ada dan yang masuk ke dalam telaganya. Wa inni arju an akuna aktsarahum waridatan dan aku berharap kata Nabi telaga kulah yang paling banyak nanti dimasuki oleh manusia. Wallahu taala a'lam bisawab. Yang berikutnya dari pembahasan kitab kita adalah asy-syafa'ah. Qala keduanya berkata, Imam Razi dan Imam Abu Hatim Razi dan Imam Abu Zur'ah Razi rahimahumullah. Qala asy-syafa'atu haqqun wa anna nasan min ahli at-tauhid yakhrujuna bi syafa'ati sesungguhnya syafaat adalah benar adanya. Dan bahwasanya ada beberapa orang dari kalangan ahli tauhid yang bisa keluar dari api neraka diselamatkan dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu pun hak. Demikian kata beliau-beliau berdua rahimahumullah. Demikian pula dikatakan dalam hampir semua kitab-kitab usul sunnah, prinsip-prinsip sunnah. Ikhwani fiddina azakumullah. Maka Syekh Rabi hafizahullah menyatakan. Wa minal aqaid allati yajibul imani biha. Termasuk akidah. Yang harus diyakini dan diimani oleh seorang ahlu sunnah adalah iman bisyafa'ah. Iman kepada adanya syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qad warada fil Qur'an dan telah disebutkan di dalam Al-Qur'an tentang syafaat. Ikhwani fid din, a'azzakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan syafaat diambil dari kata syafa' yang artinya genap. Mengapa maknanya diambil dari kata genap? Karena seakan-akan orang itu memiliki suatu harapan Rasulullah SAW menggenapkannya bahwasanya ya Allah berilah apa yang dia minta. Itu maknanya syafaat. Artinya orang itu berdoa dan Nabi ikut mendoakan agar apa yang diharapkannya terkabul. Maka jadi genaplah permintaan kaum muslimin bahkan permintaan manusia dengan permintaan Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW akan menyatakan ummati, ummati. Ya Allah ummatku, ya Allah ummatku. Dan ini barakallahu fikum sehingga sering diterjemahkan dengan pembelaan dari Nabi. Yaumul qiyamah. Pembelaan dari Rasulullah SAW. Dan dalam masalah ini terjadi ifrat dan tafrid. Terjadi ekstrim ke kanan dan ekstrim kiri. Ekstrim kirinya yang menolak sama sekali. Tidak ada syafaat. Tidak mungkin orang sudah masuk neraka bisa keluar lagi. Kata mereka. Sebaliknya yang menyatakan ada syafaat, ada yang kebablasan. Yaitu berdoa minta syafaat bukan kepada Allah, tapi kepada manusia yang telah wafat. Ya Nabi Allah, aku minta syafaatmu. Atau kekuburan Wahai wali fulan, aku minta syafaatmu. Akhirnya berdoa pada selain Allah, minta syafaat. Ikhwani fiddina azakumullah. Padahal syarat orang-orang untuk mendapatkan syafaat adalah keimanan. Selama mereka orang yang beriman dan beramal saleh, maka Nabi akan memanggil dengan kalimat umatku di hadapan Allah. Ya Allah, umatku, umatku. Maka berupayalah untuk menjadi umatnya yang baik, menjadi umatnya yang saleh, yang mukmin taqi, yang beriman dan bertakwa. Ikhwan ibn Adapun mereka-mereka yang menolak adanya syafaat, Seringkali mereka membawa ayat Allah Subhanahu wa taala yang menafikan syafaat. Seperti ayat Allah, "Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in." Gak bermanfaat bagi mereka syafaatnya para pemberi syafaat. Lihat Allah bilang, gak bermanfaat syafaat. Demikian pula Allah katakan, "Yaum" di satu hari yang tidak ada bay'un fihi wala khullah wala syafa'ah nggak ada jual beli, nggak ada pertemanan dan nggak ada syafaat. Jelas sekali ayat ini nggak ada syafaat. Ikhwani fiddina Maka harus didudukkan. Syekh Rabi' Hafizahullah mendudukkan dalam kitab kita ini. Kata beliau, Hafizahullah, bahwa syafa'ah ada dua jenis. Syafa'ah manfiyah dan syafa'ah musbattah. Syafaah manfiyah Syafaat yang ditiadakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an allati la yumkin an takun au tuqbal yang tidak mungkin terjadi dan tidak mungkin diterima adalah syafaat bagi orang-orang kafir. Ya, ini berbicara tentang orang kafir. Mereka akan diadab dalam neraka dan gak ada bagi mereka syafaat. Dinafikan syafaat. Ditiadakan syafaat karena mereka kufar. Ketika berbicara musyrikin, ingat yaumul qiyamah di mana di sana nggak ada pertemanan, nggak ada di sana jual beli, nggak bisa tebus menebus dan nggak ada syafaat, nggak ada pembelaan-pembelaan. Jadi tentang musyrikin berarti syafaah al-manfiyah, syafaat yang dinafikan oleh Allah, yang ditiadakan adalah bagi orang-orang kafir, musyrikin atau orang-orang yang dalam keadaan menyimpang dari agama. Yang kedua syafaah al-musbattah. Syafaat yang ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Yaitu syafaah lil mu'minin. Kullu dhalika ja'a bihil Quran. Tentang kedua-duanya. Yang manfiyah dan yang musbattah. Dua-duanya ada dalam Al-Quran. Wa tahaddatsat anhu sunnatu Rasulullah SAW dan bahkan dibahas dibahas di dalam sunnah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bil ahadis as-sahihah al-mutawatirah dengan hadis-hadis yang sahih dan mutawatir. Fa ahlus sunnati wal jamaah yu'minuna bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ahlus sunnah wal jamaah beriman dengan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan mereka pun percaya dan beriman adanya syafaat dari para nabi-nabi lain. Jami'an. Bahkan syafaat dari orang-orang yang beriman. Orang-orang yang saleh. Dan syafaat dari para ulama. Dan syafaat dari para syuhada. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hunaka min al-firq ad-dhalah. Di sana ada firqa-firqa sesat. Man yunkiru syafa'ah. Yang mengingkari keberadaan syafaat ini. Bagi ahli tauhid fil muwahidin. Wa binafi minafi minafillahi tabaraka wa ta'ala lisyafa'ah. Mereka biasanya beralasan bergantung dengan apa yang dinafikan oleh Allah dari syafaat-syafaat. Allati taqussul kuffar. Yaitu ayat-ayat yang khusus tentang orang kafir sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in tidak bermanfaat bagi mereka syafaatnya para pemberi syafaat tidak bermanfaat bagi mereka syafaatnya para pemberi syafaat artinya para pemberi syafaat ada tetapi bagi mereka tidak bermanfaat karena bagi kufar demikian pula ayat lain wattaqu yauman لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون bertakwalah pada Allah atau takutlah kepada satu hari yang tidak akan orang bisa menebus orang lain nggak akan bisa menggantikan orang lain tidak akan diterima syafaat dan nggak akan bisa diterima tebusan walahum yunsarun dan mereka nggak akan ditolong. Siapa yang tidak akan ditolong? Orang-orang kafir. Mereka yang dikatakan oleh Allah, wa mahum yunsarun, mereka nggak akan ditolong. La yukhaffafu anhumul adabu walahum yunsarun. Mereka nggak akan dikurangi adabnya dan tidak akan ditolong kata Allah. Ini orang-orang kafir. Wa yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala dan juga Allah tabaraka wa taala berfirman di ayat lain surat Al-Baqarah, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun." Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah, dari apa yang kami rezekikan pada kalian min qabli an ya'tiya yaumun sebelum datangnya satu hari nanti yang la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah yang enggak ada jual beli enggak ada khullah pertemanan-pertemanan tenang saja teman saya orang soleh enggak ada hubungannya saat itu oh keluarga saya kerabat saya itu orang yang dekat dengan nabi turunan nabi enggak ada hubungannya saat itu la khullah wala syafa'ah, enggak ada pula syafaat. Wal kafiruna humudz zalimun, karena orang-orang kafir itu adalah orang-orang zalim. Ayat-ayat ini barakallahu fikum menafikan syafaat, meniadakan syafaat fil kuffar terhadap orang-orang kafir. Walaupun Allah katakan di awalnya wahai orang-orang yang beriman, bersadaqahlah sebelum datangnya hari yang enggak ada bay'un fihi wala khulla wala syafa'ah. Kemudian Allah ingatkan orang-orang kafir humud zalimun. Karena orang-orang kafir orang-orang zalim yakni memberikan takwir, menakut-nakuti manusia termasuk orang beriman agar takut pada satu hari. Jangan engkau kufur, jangan menyimpang, engkau enggak akan dibela oleh siapapun nanti yaumul qiyamah. Limada? al kafiruna humud zalimun. Karena orang-orang kafir itu zalim tidak menempatkan pada tempatnya, tidak adil. Ikhwan ibn a'azakumullah. La tahsul abada. Maka para orang-orang kafir, la tahsul abada. Nggak akan didapatkan selama-lamanya. Thumma qala Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat lain. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun ولا نوم lahu ma fis samawati wa fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi kata Allah dialah Allah yang tidak ilah kecuali dia yang maha hidup maha berdiri sendiri nggak pernah dikenai rasa kantuk tidak pula tidur dan milik Allah lah seluruh yang di langit dan seluruh yang di bumi dan siapa yang berani memberikan syafaat tanpa izin Allah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Manfi atau musbat. Dinafikan atau ditetapkan. Ditetapkan. Karena Allah katakan, illa bi'idnih. Kecuali dengan izinnya. Siapa yang berani memberikan syafaat? Kecuali dengan izin Allah. Berarti ada, tapi dengan izinnya. Berarti dinafikan dulu syafaat seluruhnya. Enggak ada syafaat. Kecuali kalau diizinkan oleh Allah. Kecuali kalau diridhoi oleh Allah. Sebagaimana dalam ayat lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a." illa min ba'di an ya'dana Allahu liman yasha'u wa yardha." Wa kam malakin, betapa banyak malaikat-malaikat di langit tidak bermanfaat syafaat mereka kecuali bagi siapa yang Allah izinkan dan Allah ridhoi. Ini syaratnya. Berarti tidak ada syafaat kecuali dengan dua syarat. Kalau digabungkan ayat-ayat tadi, ini mengatakan nggak ada syafaat, nggak ada syafaat, nggak ada syafaat. Yang ini mengatakan tidak bermanfaat syafaat kecuali dengan izin. Tidak bermanfaat syafaatnya para malaikat di langit. Illa min ba'di dan Allah. Kecuali setelah diizinkan oleh Allah. Bagi siapa? Liman yasha'u wa yarda. Untuk orang yang dikehendaki. Untuk orang yang diridhoi. Berarti yang memberikan syafaat harus ada izin dari Allah. Yang diberi syafaat harus ada keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang tidak mendapatkan izin dari Allah nggak akan berani berbicara satu kalimat pun, apalagi memberikan syafaat, nggak akan berani. Termasuk malaikat. La yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala Kata Allah, la yatakallamun. Malaikat-malaikat tidak akan berbicara. Semuanya nggak akan ada yang berani bicara. Illa kecuali min ba'di an Allah setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan memberikan syafaat kalau belum diizinkan oleh Allah? Rasulullah SAW sebelum memberikan syafaat, beliau sujud di hadapan Allah dan memujinya dengan segala macam puji-pujian. Sampai Allah katakan, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak, wasal tu'ta, wasfa' tusyaffa'." Ya Muhammad, angkat palamu, Mintalah akan diberi dan berikan syafaat, aku akan berikan syafaat. Maka yang pertama diucapkan adalah ummati, ummati. Umatku ya Rab, umatku. Ini karena sayangnya Rasulullah SAW pada umatnya. Ikhwan Ibn Azakullah kita akan bacakan hadisnya secara lengkap insyaAllah. Pada pembahasan kitab kita ini. Bidnillahi ta'ala. Qala. Dikatakan fasyafa'atul ula manfiyah tamaman. Maka syafaat jenis pertama dinafikan sama sekali. Tidak ada yang namanya syafaat bagi orang kafir dalam bentuk apapun. Malaikat, manusia, nabi, orang soleh, para syuhada tidak akan bisa memberikan syafaat pada orang kafir. Walaupun syuhada yang terbunuh syahid dalam medan jihad, dia dalam keadaan bisa memberikan syafaat kepada 70 keluarganya. Tapi kalau keluarganya kafir, tidak akan bisa mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu Alaihi wasallam tidak bisa mendapatkan syafaat dari keluarganya yang syahid tadi tak bisa mengapa la yarda la yarda li ibadihi kufur karena Allah tidak ridha kepada hamba-hambanya yang kafir kembali kepada kitab qala Dikatakan fasyafa'atu tsaniyah tahsul. Sedangkan syafaat jenis kedua akan didapat. Tetapi dengan syarat. Biidnillahi ta'ala. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bi amrihi lil mu'minin al muwahhidin. Dengan perintah Allah dengan izin Allah silahkan berikan syafaat wasfa tu syafa kata Allah silahkan berikan syafaat aku akan berikan syafaat padanya itu yang memberikannya dengan izin yang diberinya harus ada syarat pula apa syaratnya al mu'minin al muwahhidin yang beriman dan bertauhid Abu Hurairah pernah mewakili kita untuk bertanya pada Nabi SAW. Ya Rasulullah, man as'adan nas bisyafa'atika yaumil qiyamah. Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu nanti yaumil qiyamah? Alhamdulillah ditanyakan. Sehingga kita tahu siapa yang akan diberi syafaat oleh Nabi. Ya Rasulullah, man as'adan nas bisyafa'atika yaumil qiyamah. Siapa yang paling berbahagia mendapatkan syafaat darimu? Kata Nabi, man qala la ilaha illallah sidqan min qalbihi. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan jujur dari hatinya. Dengan ikhlas dari hatinya. Dengan konsekuen. Mereka lah orang yang akan mendapatkan tauhid, mendapatkan syafaat. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya Bertauhid tidak syirik. Apakah punya dosa? Punya. Manusia nggak akan lepas dari dosa. Maka dosa-dosa yang tadi akan diampuni dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fi dina muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan wala yastati'u ahadun an yataqaddam baina yadayhi nggak akan ada yang berani nanti yaumul qiyamah untuk berdiri di hadapan Allah memberikan syafaat kepada siapa yang dikehendakinya mintil qoi nafsi dari kemauan dirinya sendiri nggak bisa dan nggak akan ada yang berani saat itu balabudda fiha minal izin bahkan harus dengan izin dari Allah subhanahu wa taala malaikat saja nggak berani nabi saja nggak berani mereka akan berkata, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Inna Allah qad ghadib al-yawm ghadban la yaghdabu mithluhu qat wa lan yaghdab mithlahu qat. Allah sedang murka hari ini dengan kemurkaan yang gak pernah murka seperti itu sebelumnya dan gak akan murka seperti itu setelahnya. Artinya puncaknya kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka para anbiya selalu berkata, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Apalagi manusia biasa, apalagi orang-orang lain yang bukan nabi, bukan malaikat. Qala dikatakan la budda fiha min idzin, harus ada izin bagi asy-syafi' bagi yang memberi syafaat. Dan kedua syarat ridho bagi al-masyfu' yang diberi syafaat. Wala Buddha fiha minar ridha anil masyfur. Yang memberi syafaat harus diizinkan oleh Allah. Yang diberi syafaat harus diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yardallah illa 'anil muwahhidin. Sedangkan Allah enggak akan ridha kecuali kepada ahli tauhid. Karena sudah sebutkan dalam Al-Qur'an bahwa Allah la yarda li'ibadihil kufur. Allah enggak ridho pada hamba-hambanya kekafiran. Berarti siapa yang diridhoi? Orang-orang yang tidak ada kekafiran padanya. Yang enggak ada kesyirikan besar padanya. Orang-orang yang walaupun dia pendosa. Karena dalam hadis tadi disebutkan bahwa syafaatku akan mengenai mudnibina pendosa-pendosa dari umatku yang mengucapkan la ilaha illallah sidqan min qalbihi. Fayaqbal fihim syafaat syafi'in. Maka saat itu diterimalah syafaatnya para pemberi syafaat. Ba'dal isti'dan wa ba'dar ridha setelah diizinkan dan setelah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa fi hadha siyaq ذكر الشفاعة المنفية عن الكافرين wa dzakara syafa'ah tsabitah Maka ayat-ayat tadi meniadakan syafaat tentang atau bagi orang-orang kafir dan menetapkan adanya syafaat bagi orang-orang mukmin. Wa ma hada yata'amal mu'tazilah wal khawarij. Tetapi bersama dengan jelasnya ayat-ayat ini Mu'tazilah dan Khawarij seakan-akan buta aliran Mu'tazilah yang lebih mengutamakan akalnya sendiri menolak adanya syafaat. Demikian pula Khawarij kaum reaksioner, kaum pemberontak juga meniadakan dan menolak adanya syafaat. Wa man ala nahjim an hadzal Bayanil al mereka menolak adanya syafaat, menolak bimbingan Quran, dan sunnah yang sangat jelas ini. Mu'tazilah kata akal bodohnya mereka. Karena akal bodoh mereka berkata. Orang sudah masuk surga nggak mungkin keluar lagi. Iya kan? Demikian pula kalau sudah masuk neraka nggak akan keluar lagi. Kias mengkiaskan, menganalogikan dengan otaknya. Dianalogikan neraka dengan surga Apakah mungkin orang sudah masuk surga keluar lagi masuk neraka? Ya nggak mungkin. Taib. Begitu juga sudah masuk neraka, nggak mungkin keluar lagi masuk surga. Karena Allah sebutkan dalam Al-Quran, surga dan neraka selalu diiringi khalidina fiha, khalidina fiha, khalidina fiha. Maka masuk surga khalidina fiha. Masuk neraka khalidina fiha. Nggak ada yang setengah-setengah kata mereka. Otaknya mereka bilang begitu. Padahal hadisnya nggak bilang begitu. Wal qiyas yang mereka pakai qiyasun ma'al fariq, qiyas yang tidak sesuai dengan syar'i karena qiyas mengkiaskan dua yang berbeda. Mengkiaskan dua yang berbeda. Surga dengan neraka sangat berbeda. Surga dari rahmat Allah neraka dari adab Allah, dari kemarahan Allah. Sedangkan Allah menyatakan bahwa rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku lebih luas dari kemurkaanku. Sama apa enggak sama? Enggak sama. Rahmat lebih luas. Kalau masuk surga, enggak akan dikeluarkan kembali. Tapi masuk neraka masih mungkin kalau masih punya iman. Masih mungkin kalau dia masih ada tauhid. Walaupun imannya sebiji darah akan dikeluarkan dari api neraka dan dimasukkan dalam jannah pada akhirnya nanti dengan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan Ibn sedangkan khawarij. Aliran yang mengikuti hawa nafsu dan emosi. Aliran kemarahan. Kaum reaksioner. Pokoknya awas berbuat dosa kafir. Berbuat dolim kafir. Berbuat tidak adil kafir. Halal darahnya. Tahu. Ya. Bukankah Allah mengatakan bahwa orang yang masuk neraka juga bisa diselamatkan? Dengan syafaat Nabi. Enggak ada syafaat-syafaat. Mengapa? Karena meyakini adanya syafaat, pemikiran khawarijnya gugur. Khawarij kan mengatakan orang berbuat dosa kafir, berbuat dolim kafir, bertindak tidak adil kafir. Barakallahu fiikum. Kalau dikatakan bahwasanya orang yang berbuat dosa, dosa, dosa selain syirik masih mungkin diampuni yaumul qiyamah. Nah, mereka nggak terima itu. Tidak bisa. Orang berbuat dosa, ya neraka kekal abadi, nggak mungkin bisa diselamatkan. Hadisnya banyak. Ya walaupun pokoknya ini aliran kebodohan. Mereka tidak peduli walaupun kamu sampaikan sekian hadis, mutawatir hadisnya. Yaitu selama orang itu tidak kafir, masih mungkin mendapatkan ampunan dari Allah. Bahkan sesungguhnya ada dasarnya dalam Quran yaitu innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Tetapi Allah akan mengampuni dosa yang lainnya kalau Allah kehendaki. Berarti dosa selain syirik bisa diampuni. Kalau masih bisa diampuni berarti dia masih mukmin, masih punya keislaman, tidak kafir. Tapi dia khianat Mengkhianati bangsa sendiri. Dia masih sholat, masih, dia masih puasa, masih. Dia orang muslim. Saya tanya sekarang, perbuatan khianat tadi syirik atau bukan syirik? Ya memang bukan syirik. Allah katakan, "Wa yaghfiru ma duna dzalika liman Allah akan ampuni kalau Allah kehendaki. Selain syirik. Allah akan mengampuni yang selain syirik kalau Allah kehendaki. Sehingga ketika ada seseorang yang mencerca Hajjaj bin Yusuf At-Thaqafi penguasa di zaman Yazid yang paling kejam, yang banyak menumpahkan darah, ketika ada yang mencerca, kata para ulama, jangan cerca dia. Dia masih sholat. Bisa jadi dia ketika sholat berkata, Allahumma gfirli. Ya Allah ampunilah aku dan diampuni. Bagaimana kamu? Lihat ikhwan Allah, cara berpikir yang lurus. Selama mereka masih muslim, masih sholat, Pasti akan ada Allah maghfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ada doanya dan ada syahadatnya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat. Loh tapi perbuatannya itu kan kufur. Oh masuk Islam lagi setelah ashadu an la ilaha illallah. Begitu. Iya kan? Kalau dia masih salat, tapi perbuatannya begini-begini. Kalau kamu anggap itu kufur, taib, apakah tidak sah kalimat asyhadu alla ilaha illallah? Berarti masuk Islam lagi saat itu dia. Ikhwan ibn azakumullah, ini keanehan mereka tidak mau menerima sekian banyak dalil dari ayat dan hadis karena mereka adalah orang-orang yang pemarah. Orang yang marah itu memang orang yang tidak berpikir dengan sehat. Kacau pikirannya. Nanti kalau sudah rendah marahnya, iya. Saya salah, keliru saya. Baru dia menyesal. Ikhwan ibn Azam kembali kepada kitab. Qala maka di dalam ayat al-kursi wa ma qablaha dan juga ayat yang sebelumnya kita sebutkan tadi Dakara syafa'ataini disebutkan dua jenis syafaat sekaligus. Dalam ayat kursi. La yashfa'u indahu apa itu? Menafikan. Tidak memberikan syafaat di sisi Allah. Illa biizni. Kecuali dengan izin. Berarti yang ini tidak ada. Dengan izin ada. Yang tidak diridhoi nggak ada. bagian diridoi diridhoi ada. Wa kam min malakin fis samawati. Betapa banyak malaikat-malaikat di langit yang la tanfa syafa'atuhum syai'a, yang enggak bermanfaat syafaatnya sedikit pun, dinafikan. Tetapi setelah itu kecuali illa min ba'di an ya'dan Allah kecuali setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang diridhoi bagi siapa yang diridhoi berarti disebutkan kedua-duanya yang manfiyah dan juga yang musbattah wa syafa'atan tahsulu ba'da idnillah disebutkan syafaat dengan izin Allah fayukabiruna kama huwa sya'nu ahlil batil tetapi mereka Mu'tazilah dan Khawarij kedua-duanya menolak akidah ahli sunnah wal jamaah tentang keberadaan syafaat khususnya syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam وتحدث الله عن الشفاعة في آية أخرى أيضا. Allah juga berbicara tentang syafaat di ayat-ayat lain di antaranya ucapan Allah tabaraka wa taala dalam surat Al-Anbiya, "Wala yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi Mereka tidak akan memberikan syafaat kecuali bagi siapa yang diridhai wahum min khasyatihi mushfiqun dan mereka sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam surat An-Najm Allah katakan wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'danallahu liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak malaikat-malaikat di langit yang tidak mencukupi mereka syafaat-syafaatnya sedikit pun kecuali setelah diizinkan oleh Allah bagi siapa yang diridhai. Fahadihi syafa'atun musbattah lil mu'minin. Ini semua syafaat-syafaat yang ditetapkan keberadaannya bagi orang-orang yang masih punya iman. Lakinnaha masyrutatun bil izin. Tetapi syafaat tersebut diberi syarat yaitu izin. Fal malaikatu ma'akatratihim. Malaikat-malaikat bersama banyaknya jumlah mereka. Dan juga makanatihim bersama kedudukan mereka yang tinggi dan mulia la yasfa'un. Tidak akan mereka memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Dan juga nggak akan memberikan kecuali kepada siapa-siapa yang diridhoi oleh Allah. Padahal malaikat demikian banyaknya dan demikian mulianya. Ikhwani fillah azakumullah wa kadzalikal anbiya. Demikian pula para nabi, salihun dan orang-orang saleh dari kalangan sahabat dan lainnya juga ada kesempatan mereka memberikan syafaat.